negara ke para pejabat niatkan karena Allah kudulilah ameh wa amilu solihat wal asri demi waktu innal insana lafi husrin saestuna kabe jelma rugi bangkrut illa kecuali amanu nuboga iman dua wa amilu solihat maka temanya keren ngabasok ngabas amal soleh sing benghar ku amal soleh kula benghar ku amal suluh kusabab eta salah di akhirat silih silih salahkan jika Ibrahim dengan doakan bapana karena bapana tidak menerima dakwah anakna Rasulullah tuh bisa nulungan kak emangna Abu Thalib Nuh tuh bisa nulungan anakna Kanan Lut tuh bisa nulungan pemajikan anak terus sahadainya nu diuji ku, Siti Asiyah pemajikan Fir'aun tuh bisa nulungan salakina di dunia nasa dapur, sa lembur, sa gubernur, tapi itu jalur dikubur hancur. Gara-gara akur. Mata penting ngebahas sama soleh teh. Hiji syaratnya kudu ada iman, kedua urang kudu apa saja manupang di dina kahirupan siksa. Nu tadi disolawatkeun Rasul Entah gapleh gaul tapi soleh. Nya Remi remaja Islam masa kini tuturkan Rasulullah beres urusan di belah mana Ustad nuturkan anak sakamampuan mampuan mun salat wajib atau 2018 mah tambahan kurawatib yang sunnahna nutara Senin Kemis baheula mah nyemen kumis ana nyemen kemis atau nyemen kumis teh udah hareun bang kenu eueuh inumeun bang kenu daripada bang kenu geus puasa udah harun mah mau mungkin udah harun tapi bangsa Indonesia mah dahareun loba tapi kalaparan weh nepi kan kababaturan sorangan di dahar beton di dahar aspal di dahar kita BEJ runtuh kamari karena aduknya di dahar sawarnya semennya ya hati-hati jadi syarat amal soleh itu hiji kudu ayah iman dua kudu apa saja amal soleh amin nutur jelema eta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat kita riyadus solihin dicari takut ahlak nabi berarti nabi teh sok ibu hoyong gaduh caroge juga nabi aslinya Wani diri ungkeun. Oke, urang dongengkeun lah. Bu, Rasulullah mah manji teh tara nyebut ngaran. Contoh ka Aisyah, ya Kumairo. Wahai yang kemerah-merahan. Karena memang Aisyah mah gelis kulit nanti berem jadi mun ya asak asak nanti asak lucu gitu jika orang Uzbekistan orang Oman jadi tadi wadake ya, Jika abdi kan enak saya di sinetron anak langit Tehayang sih jadi pemain sinetron tapi kan banget ngijinan. Dah jauh jeung Stefan William. Oh mau dibuka kupluk mah juga Afgan. Nya. Kata mah bu geus break syuting ya. Ngariung yang artis teh ih. Teu kudu bener cek Haji Herman Ustad ulah coplok kudu non dibatalin teh loba artis banyak nyangke awewe kan maruka kancing nantinya ditingali dosa berem kadele benta karasa akhirnya aing berem benta. tapi ya. kan ngobrol teh kia ustad edek moal moal cukup teh di kieu kieu eudek moal moal edek moal eh kaciri cari ting mah moal moal udah deh, weh. Riwe, semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Kulit nanti bara roda teh bu. Mun sireum lembang teh jali ke. Abang artis teh. Tak Aisyah mah itu. Kelakuan anak sedang dan jenis. Maka Rasul menyapa istrinya yang cantik itu dengan kalimat yang lembut, romantis, humble. Ya Kumairo. Ibu ayam boga salah tinggi gitu. Oh, iya. Ibu boga salah tinggi. di mana masih ya? Imas. Ah budak ngodol lain diomehan sama instagraman weh riweuh rumah tangga itu maka Aisyah pun berbalik sopan kepada suaminya kalau ingin istri sopan sopan dong ya Humaira kuma Rasulullah ya eh kuma Aisyah ke Rasulullah Tenyebut ya Muhammad ya Rasulullah kok amalkan kebalik ke dia dengan disalaki ya Rasulullah tapi kamu, siang di mana Belet kiri disebut Rasul. Nyantong lebay atau panggil bebek. Ayam bebek. Ya. Ibu ayam ngadu carongnya juga Rasul. Hmm, seseh banget. Kurangnya juga Aisyah tuh. Eh, eta. Hayang caroge juga Rasul, ay kelakuan juga <laughs> penyahat masa laki ngawek wek we juga radio RRI ya makanya penting sakinah itu tenang mempelajari sunnah nyusun ngenah belajar amal soleh bicara amal soleh Rasul melakukan segala sesuatunya atas dasar iman Namun pamancikan ngamak ke saruan Rasul mah lompat ke masjid. Ya, sarua juga orang. Mau diundang lising lompatan ke masjid. Lihat yang pusing. Karena temenang nagih mah di masjid. Maka as-salihuna was-salihat ingin dapat sosok yang soleh, pasangan yang soleh, tuh bisa menurang nanti soleh. Bertepuk sebelah tangan. Kan orang mah kasar lagi gak kasar. Siapa yang ngusep wae. Aikar pertama pendekatan mah bebek, aa, sayang, pret, ah. Boga budak hiji mah, baru barudak. Boga budak dua, kak Inung lagi menyebut mamah di kapolda. Polisi dapur, ah, dan sebagainya. Padahal kul khairan auliyasmut ngomong HDG take amal soleh. Mata kelawan amal soleh mah amal salah nu jadi ngepek kurangnya jadi suluh di neraka. Maka ayo orang silih asa, silih asuh, silih asi supaya ngalahirkeun amal soleh. Ayo soleh teh arti sederhana mah cocok bu. Cocok jeung kahayang nu mere hirup jeung kahirupan. Maka Allah mutus ngarana Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Tadi dibaca ku Ustaz membaca Quran. Rasul diutus teh basyiro wa nadiro. Keur mere kabar gembira jeung keur ngancam saha nu bararaong teu amal soleh. Mata ketika Fatimah turun ayat tentang mencuri harus dipotong tangan. Rasul tidak memberikan contoh ke yang lain. Kalaulah Fatimah anakku sendiri mencuri aku yang memotongnya. Itu nepotisme. Ya amal soleh teh migawe parentah tinggalkan larangan. Saya teker migawe amal soleh biasanya wayah kieu mah pabelit jeung sinetron awas waktu asar waktu keur amal soleh hadir kamu poe jumaah mah perbanyak sholawat perbanyak istighfar perbanyak muzakarah mengingat Allah apapun bentuknya termasuk pengajian dan itu kan muzakarah di hadis podo in asar keutamaan asar di waktu asar mah ada dua kelompok malaikat satu aja waktu subuh maka ada ayat hafidu jagalah ala solati solat solat wa solawatil wusta termasuk solat pertengahan naon solat pertengahan teh tafsirna batasan siang dan malam bagi pagi adalah subuh batasan siang dan malam bagi maghrib adalah asar jadi isa lempengna ejeng duhur subuh ejeng asar menit cakra dina waktu solat mah jadi isa kemenang di jama jeng subuh kan nama mah mempiala dunia isa di jama jeng subuhnya kamu balik ke lalajo wayang mah menang tete komo duha di zaman jam subuh nya ayah ayah di ten abdi sholat duha make kunut ruas kabe aliran non deui duha make kunut pas ditanya sholat subuh keberangan. nya kudu apa hukum ibadah tadina utamaan amal soleh asar tong heureuy asar wal asri demi waktu asar innal insana lafi husrin loba manusia nunggu rugi ku waktu asar lepas adan subuh kami lelap tertidur lepas adan subuh kami sibuk bekerja asar pun begitu mau menyelesaikan pekerjaan anu lembur maghrib tiris isa haredang tajud penghujud jeng selimut subuh tunduk duhur ikut pada ayat keutamaan termasuk di asar jeng subuh ya yajtami'una malaikatun jaga olehmu waktu asar dan subuh al-salawatil wustok, salat pertengahan Inna Quran al-Fajri kana mashuda. Waktu subuh disaksikan, waktu asar pun disaksikan. Disaksikan siapa Ustaz? Disaksikan dua kelompok malaikat yang mempertanyakan dan dipertanyakan. Dipertanyakan ke Allah karena mereka petugas Allah di pabrik waya ganti shift, ganti flu, ganti noni, ganti giliran gawe, satpam wae petugas jaga malam, tugas jaga siang sama malaikat juga. Ditanya ke Allah, nubalik balik na subuh, nu balik berang asar di waktu itu dipertanyakan kaifa nahum ibadi sedang apa kau tinggalkan hambaku tak enak laporan malaikat nge sholat asar tuluy ngaji di catatan malaikat teh ketika aku tinggalkan mereka sedang kajian mereka ke ngaji mereka ke muzakaroh mereka ke sholat nahum wahum yusallun aku tinggalkan mereka sedang sholat wa atainahum wa hum yusallun aku datangi mereka sedang sholat aku datangi mereka sedang bersolawat aku datangi mereka sedang beramal soleh Alus catatan teh tergantung amal orang tapi itu saeutik na catatan malaikat tentang catatan amal orang loba nu nyatetna kieu kaifa taraknahum ibadi eh malaikat sedang apa kau tinggalkan hambaku anu eh, ngajawabna teh taraknahum wa hum sinetron, aku tinggalkan sedang nonton sinetron watainahu mahum kudun, aku datang manehna keur sare nyegrek-gerek ti sare subuh eta mah Bapak-bapak sabaraha kilo sih sarung waktu subuh nepi ka suku teh muter jiga hamster ngajero ngajero sarung teh eh ti burang mah olahraga karungnya di panggulan nah ku sarung eleh tah berarti eleh iman teh maka awal amal soleh lamun awal i maka bicara amal soleh mah sederhana lakukan segala sesuatu karena a ikuti Rasulullah karena numpang soleh mama Rasul Lakon kana lakum bi Rasulillah uswatun ha tadinya tong ka Ustad Epi riweuh. Ibu daek ngadengkeun ceramah Ustad Epi can nyaho we aslina. Mun ibu ningali abi keur ngising mah dawar yang ningali atuh. Di sponsoran ya ke democi teh endorse. Nya coba daek eh, ke di ceramahan kudu dicangcut tunggu eta di Karangpawitan aliran naon deui ustadna ceramah diulutun make cangcut pakai eta mah aliran cangcuti ya <laughs> eh tong sombong urang didenge urang ditingali urang dipuji urang dipoto urang di kamera teh lain beda urang bisa lain orang alus lain orang kasep Allah menutupi aurat kita setuju, maka jangan sombong dengan amal terus dibuka aurat saeutik mah ngagejelik maka Allah mastur aurat wa amin rawat. Jaga wudhu supaya Allah nutupan aurat urat Ngeri ibu, abdi kemarin curhat balik umroh kasih mama. Di Makkah orang sehusu. Tiap nu muter kertawa pesan Evi ya. Foto. Pesan Evi ya. Foto cik atuh keribadah nih yang dipoto wae sia teh. Kerorokan dipoto. yang akte dipoto. KTP dipoto, surat nikah dipoto, terus akhirnya dipoto kenal ke kapolres Yasin, siapa? Jika dia nggak beres tawafnya, abdi curhat kapun biang, mah. Epi rek memutuskan pakai cadar. Oh, emangnya juga nu belok. Epi hayang jadi cowok hijaber. Nah, bet gitu Epi. Kemarin kayak bencong hijrah ji. Datang ke Imam, Ustaz, yuk curang deh. Gele gele gele, laki tapi. Ustaz aku memutuskan mau hijrah. Hmm. Alhamdulillah tuh jadi laki lagi. Bukan, aku bawa jilbab tuh. Lek ditiung, jadi bencong syariah. Kata kasih mama maaf ya, emang make tiung, yang make cadar Nah, nges tuh bisa lelembangan di Bandung Indah Plaza, Nges tuh bisa lelembangan di Paris Panjapa, Nges tuh bisa lelembangan di Trans Studio Bandung. Naon teu jongjong dahat, Beli mie nepi kak, bekas gede cacing kalung. Tiap rek ngehuap, tiap dipoto gagal diberi bolu kubunen Engko mere tapi hese di hese dahar da tiap dahar dipoto yang geus ya, ka ah, kolong meja curhat orang mah kasih mama nukar itu ge mah tapi kumanya geus, epi mah digoda anak gitu kitu, gitu kumaha enak kasih netron buki warawu ya, jelema sa Indonesia di Bali ge warawu na angkot warawu aku kan terkenal si mama wawu, si bapak wawu, adi-adi warawu berarti terkenal di keluarga. Ya minimal di keluarga gitu. Tapi tengah itu jongyon man itu nyaman, sok grama mama jalan-jalan ke BIP nya itu. Bener kak acuhkan si mama baju lebih kak di Dibertotan ku ibu-ibu, Ustaz aku lagi ngidam, eh nah, minta tanggung jawab tawuran, lain yang dipoto. Allahu Akbar. Jadi terigu tadi gugus yang ngacai he. Padahal mitos spread ah. Foto cenah gue satu happy kuma nyesing sabar Epi mah ganteng permanen <laughs> Allahu Akbar hese bu nerjemahkan amal soleh teh mun melak pare jadi jukut melak hade timbul butut asup ke sinetron rame Epi anu mah jadi bintang sinetronnya bayo udah tuh udunan urang mah lolos casting naon cik bati wudu Batur mengantri hayang asuka sinetron eta mau masa kali ngaji susah main langsung jadi beri prima put head gelut tapi tetap gelutnya sopan kan punten punten, oh ya nggak tahu malam ini nggak tahu besok saya ada di hitam putih bersama Deddy Kabuzen karena malam tadi sampai setengah empat dari Jakarta langsung otw ke Garut dan sampai di sini alhamdulillah ya. hayang menang takdir etat, karena bahagia mah bukan diterkenal apa Michael Jackson? Michael Jackson apa lo ente tau dah? Naon, ayo Michael Jackson ayah kene? Coksa, ayah kene nyen gosip kematian jutaan dolar. Naon geus ke jongjon hirup terkenal. Ayah kamari dahar cuan ki bareng. Vokalis Linkin Park bunuh diri. Banyak artis-artis terkenal kemudian bunuh diri. Tenah ya, terkenal kita sejongjon hirup tuh bisa naik motor nu ngewa aya tinggalin nu hater wah wow, nu komen rupa-rupa oh eh, ustad eleh ku duit aya nama jadi artis bla bla bla bla baewe mentak make kupluk naon cik betul badedengnya orek we urang mah beda apaleun atuh melak pare masuk jadi ju melak hade masuk timbul bu mata tidak setiap kebaikan amal soleh tapi amal soleh mah kebaik maka niatkan karena Allah ayo Ustaz ke Jakarta rek naon iya dengekeunnya di Jakarta teh muriding lain kugul kugelisna para artis lain kugantangna para aktor ngong adan beretek ke masjid Teku Wisnu Ari Kautung Dimas Seto Dude Herlino Dude Effendi Evi Herlino ya Fatir Mukhtar Steven William Amar Joni mau adan mah kemarahan nah aing Dengar tuh jelas artis lain nasib terpuguh ngong adan kadon ulin eh mana mata jadi lain abdi nu tidak lain abdi nu dakwah bu itu nu ngadawan abdi ku praktek tak eta mah soleh ini bukan ngobrol asik break syuting ke sih tadi nah orang diundang teh keur ada kadon orang diceramahan lain ku omongan ku perilaku mantap jangan mencerca keadaan cerca artis barang ayah hiji dua dia mah artis tersoleh hirup deh <laughs> Kayak kemana tuh gaya maka perlu nggak ngabahas amal sok karena inna akromakum indallahi atqakum Allah mau ningali penampilan nu Allah dilihat mah ketakwaan. Lamun orang Karang Pawitan, orang kampung Democis, tidak ibadah karena benghar punten sih. Nabi Sulaiman benghar. Tapi anggar ibadah, setuju tidak? Nabi Yusuf kasep, tong mentang-mentang kasep. Nabi Yusuf kasep. Apa kasepnya Nabi Yusuf? 50% kegantengan Yusuf itu mewakili pria yang pernah ada di dunia, yang pernah ada di dunia. 50% sampai awewe mungkin mesek buah tinggal Yusuf man jadi ngerit lengan tiko sewat karena kasepna 25% ada di Nabi Muhammad, 15% ada di orang. Di sana orang dia setik ewang. Ada takdir pertama. Ganteng gelis mah relatif, nu mutlak menu goreng. Hei, tong sombongku banget. Yusuf kasep ibadah jabat nabi jabat raja. Pun Benghar Sulaiman, pun kasep Yusuf. Tah contoh ti Allah mana tong ngajago banget karek itu sombong. Tah aing amal soleh boga umat dah, boga hamba karena Yusuf. lo mau alasan tidak ibadah tidak amal soleh, sangsara, isa sangsara bu. Abdi ceramah encan cai herang geus nungguan Islam mun hayang nginum nungguan hujan turun dacan aya tukang isi ulang atuh. sangsara Isa teh, Isa alaihi salam. Lamun alasan gering terbaik daek amal soleh eta Nabi Ayub buduk seumur-umur tanpa BPJS jeung nyamsos teh. Tapi diberi bonus nage cager deh utuh deh tak lamun orang karang pawitan orang kampung democi sayang rubah nasib sok iman yang amal soleh matak tadi ayatna wa basyiril ladina amanu tok Muhammad bejakeun ka jalma-jalma nu iman jeung mau amal soleh naon buruhna annalahum jannah firmanena surga rek milih nu mana rek sangsara di dunia tapi benghar di akhirat rek benghar di dunia tapi sangsara di akhirat rek sangsara di dunia sangsara di akhirat rek benghar di dunia atau benghar di akhirat amin mudah-mudahan loba nu benghar di dunia tapi sangsara di akhirat duk hulu petnyawa ngalah dunia maut dibawa tuh mobil alus ukur parkiran kuburan pemajikan gelis jadi rana biak idah nama tatongnya ahting ya bu aisyah laki milik rizki jawab dari nyumahan atuh Ayo salaki milik rizki. Rizki. Sepakat? Cek ayat Al-Quran. Wa mimma rozaknahum yungfikun. Rizki mah sedekahkan saware. kami dikekewek sorangan. Engkau ngebahas amal soleh. Ayo nyenangkan hati batur amal soleh lain. Tah sepakat alhamdulillah calageun. Sok sedekahkeun ieu ya, materi puluh teuing. Nya, eta teh jalan ke surga nyese ku orang moeken ku itu komo boga ti rumah ngestrika penuh hiji ngabuskeun kalau mari kuno kaopat eh ai meja bisa nantung sukuna sabriji geuning eta ngarti lain rumah tangga teh tenang tunang tuh ai perusahaan yang loba ai eta mung loba beda rezeki nah ayo ai ustazah beriji tong beda mau urang lah urang mah teu kasep tapi payu Daripada orang dia ganteng-ganteng mubazir. Mau rezeki sedekah. Sok sedekah ke. Nggak setong dikegewek seorang. Nyata alhamdulillah pak, calagir pak. Ngantong bebeja, sok riwe. Berat mana minta izin yang minta maaf. Hah? Yang nges, setong izin, dah di perizinan. nggak nges, kapangi minta maaf. Ya. Nya, kita teh amal soleh ibu-ibu, Allahu apa? hese makan, ah? nya berat ai surga mah da hadiahna berat mun surga hampang hadiahna kipas angin surga naon bu Ibrahim dibakar api Musa dicekan Fir'aun Yusuf dikunclungkeun ke sumur Ismail tuh dipencit kurang yang ke surga amal naon amal soleh naon diberi ayat poligami bara raut kabeh naon buka kawauhan eh buka orang jerok Hayang asup ka surga teu amal soleh. Min amin. Wa basyiril ladina amanu. Beritakan ku anjeun Muhammad ka jaman iman yang amal soleh. Seberat apapun amal itu. Tahajud tunduh, zuhur ripuh, asar hoream, Maghrib tiris Isa Haridang pabelit jenggodaan dunia terbalik ke dan sinoton anak langit kena tama aman gitu ti Isa kan itu ya tamah, dia kayak urangan di jerona Niatkan karena Allah buruhna surga. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Surga nujiga kumaha Ustaz? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saina curcol, harerang, tujuh, sungai, sungai madu, sungai arak, sungai homer, sungai susu, dan sungai yang lainnya. Gratis, halal, mau ditewak polisi. Jadi itu mah ibadah deh. Mentak nusok mabok, sing sabar eh mending kek jeng sahabat mabok nangis karena nggak salah menang di dunia di akhirat mah menang mata lamun yang segala menang sok sing marawat isukan <laughs> sing sabar maka amanu soli ilaladina amanu wa soli Tawas tawasau hak, watawas wa tawasau bisob mah pemajikan gitu 70 Sok rek timuru ongkek ongkek Da ibu ge malah milih salakinu ayeuna antum ke manggiung saya wae. jadi mah alus, mentah ah kenaon timuru atuh. Salaki di dunia mah tadi teh bagi kolot, lain bagi kaset, bagi metik. Eh oh, untuk eueuhan. Oh gigian. Oh gede amoknya kerekna juga nu tadi. Sok beki dia tuh beki goreng jadi ditu mah beki lilatnya khairu wa Tapi syaratnya kudu ayam mah soleh. hujan jannah tajri min tihal anhar kullama pek kabeh fasilitas surga anu luasnya seluas bumi dan langit bagi satu orang itu mata orang mah kehelnya ke Islam nusok parbut wilayah parbut ke kedekaeman parbut masjid parbut pesantren parbut ormas ya jelema di jena tina tanah sengketa juga <laughs> di akhirat lah lega mulai lega saya ulin ke Kalimantan naik kapal lalegakeun diri heula tuh mata lain sempit dunia sempit hate Robi roh sodri alam nasroh laka sodrok nah saya teh sempit hati karena dunia di jero hatena kulkas mobil motor bari anjukan kabe entar tiap ningali nu jaket kulit teh gebeg tiap el jaket kulit gebeg 100 kali ya sapoe kegebegan modar teh tetangga nyun imah gebeg tetangga beli mobil gebong tetangga beli kulkas gebong tetangga masang parabola gebong tetangga beli mobil anyar di gebong ayo enceu dan atau tetangga komplit barang nate bisa menggering minyak mobilnya orang hasil itu penyakit hati susah melihat orang senang senang melihat orang susah amal toleh itu melihat amal soleh Kuma amal toleh teh gering hatena tersep batur ibadah tersep batur sedekah tersep batur benghat ya kudu nama tetap batur beli imah batur beli mobil batur semoga imah mobil para bola motor yang segala rupa kita karek boga gegebegan we rugi untung Menang sim soleh tak abis menang mama tahan Evi di didongeng genenya kemarin gue kudu di kumbejar ditanya kenapa ustad jadi ustad yang baewe tapi udah hayang mimitin nama berat saya jadi ustad teh ya mending jadi dukun nah Ustad dukun mah sekali bener di darat tangan Ustad mah sekali salah di taringal tuh masa agim poligami di taringal tuh padahal tuh salah-salah tuh di mana salah lagi pak ntar mending jadi dukun dukun mah sekali bener kok bijak-bijak. jadi tuh alus jadi tuh alus salahnya mah tara ditinggali. benar tuh Nah, orang tuh kehayang den kada dikabujar sebotak tanya nu kamari den orang mah kehayang tuh orang tuh jadi ustad ngan pusi mama di doa, doa anakku doana kumaha ya saya kan cikal licik iya nakal segala bawang pernah diopi di asaan pernah pokoknya rencana ngasaan mah ngebunuh jelema eh asli tinggal ya, ditinggali letik coba kan mah gede ya kan so, kurang mah solo karir bala bawangnya tengah grup bawangnya olangan kami emang bertanggung jawab karena olangan terakhir sekolah di kebun waru tiga bulan cangkel aslinya atau ngajago mah mesti jero mah ngaringkuk cangkel dua minggu tak ngogok nangi di karantina jeng penjahat tunggul sok rek naon pas pindah blok pindah kelas mak delik deug nangge atau dua minggu cemani mandi edan uji nyali tidinya orang inget kak enyung naon pas ngising telas berarti si mamah ngelahirkan ngalahirkeun teh nyeri tak mana anu nanyakeun ustad sekolah dulu di mana Jawa be cahing kan kebon waru saricing bebe nah usah bisa abus kalinya kan bawang didoakan ke si mama Epi mah di penjara enggak hati-hati bu ngomong ke budak mama cerik nges asup mah nges Epi asal minta hampura taubat ke keluar di keluar kendi itu si mama jadi pengacara saya termahal di dunia mah ibu, saya doa ibumu dikabulkan Tuhan dah sarciduh metu sakecapnya kak Tak jadi kita didoakan ku indung mentak amal soleh mah hormat kak indung salah saya juga ntar ningali Haji Herman mana si Umi Alhamdulillah sehat di keren lalu ku naon ku si mama doakan di sing soleh Robi habli minas Ku mama amalna baca Quran terus sholat ke masjid tepat waktu terus tong pedit sedekah tapi mau bangkrut lawan tina rugi mah bangkrut lawan tina untung mah rugi rugi mah sama dengan bangku, kumama amet ruginya eta nu tilu baca Quran amal soleh sholat tepat waktu berjamaah amal soleh sedekah ge amal sok jalankeun geura yang sangsara moal stres hayang baju teu kudu meuli dahar di mana we gratis mun di Garut mah di Munen gratis bisa sini dipoto aja sudah selesai ya asli bu umroh haji gratis tak ayeuna rek anu umrohnya doakan sing ngaluasa di dituna muntang manteng ulah monteng umroh mah sekali naik kapal teh kontrak mati nya orang doakeun ya rek umroh tiluan ya Bismillah, mudah-mudahan hadir sore ini di kajian ngabaso ini bisa pergi umroh tahun ini, amin. Amin. Bisa haji tahun ini, amin. Amin. Ya, Pak Dendi Sopian bin Haji Ijang. Mana ya Jalmina? Pak Dendi, Pak Dendi Sopian bin Haji Ijang. Yuliantin binti Yayat, Ayat teh ya, Yulia nya Neng Yanti binti Yoyo ayah, mudah-mudahan umrohna makbulah nya sing ditambi kalau kemarin Abi dua minggu yang lalu baru pulang jengsi si mama karena merasa aku bisa seperti ini ku si mama da doa lagi ku si mama digandong si mama mah nuhunnya Abi doakan soleh saya termotivasi soleh waktu itu aku coba surat Al-Anbiya 21 surat 21 ayat 105 dirinya hanya janji Allah bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh disebut orang soleh itu lamun loba amalna berarti amal sok diamal tuh Alhamdulillah nyata wujud terjadi omongannya bener kabeh Epi mah bakal asup TV Diceramah hungkul jeng main film malah rek ayah layak lebaran ting naon jeng orang Cina jeng orang Hongkong karena ningali bela diri saya pakai kamari tidak dimainkan jeng Jet Li jeng Jackie Chan judulnya canpek Chander mm-hmm. Laku, Terus iya cek semua mati Epi mah bakal asup TV Mun Epi na soleh tapi na Epi mah bakal minum ulin ke luar negeri Alhamdulillah Februari Maret April saya pergi lagi ke Turki Ke Al-Aqsa ke empat benua ke Mesir, ke Istanbul, ke Amerika. Kita doa sih mama. Ke Jepang, Hong Kong, Australia, Februari. <laughs> Eh asli aslinya, nu deketnya Jayapura. Tak minta doa kak Indo. Eta eh, ge amal soleh. Komo ngadoakeun in. Epi eh, mah bakal naonnya. Epi eh, mah pakaian ge moal meuli. Haji Herman di Berehan ya. merek jajak kalau Heron Kasiro kupluk sepatu temeli decek si mama gitu kecuali kolor jeronya karena tara foto era eh, di potona genuk <laughs> asli nah kacamata gunta ganti tara meli doa ibumu dikabulkan Tuhan wawalidun solihun yad ulahu amal soleh mah jadi budak nu soleh tapi terkategorikan soleh lamun tara doakan kolotna mandoakeun nafinya sinar rizki hayang agandong mama ka laksana eh? malajeng si bapak jeng adik-adik maka orang yang berumroh ketika hartanya seperti habis dipakai ibadah ke rumah Allah Allah ganti anpik unpik alaik saya umroh pertama dongeng umroh ya saya punya mertua artinya saya buka pemajikan berarti payu orang Garut teh Ani si bapak teh satu tujuh mimiti nama dauran orang bahwa teboganan naon Kan bukan naon-naon. pasti tanya Ustaz naon resep budak bapak? <laughs> Nah, resep ya tuh pak, dan normal. Pun resep tiang listrik tuh normal. Aduh baik cina Terus boga harta naon resep budak bapak? Ah harta abdi mah sholat subuh, berapa dua rakaat? Naon anak rok ini qabla subahi khairu minad dunia wang pihak Bapak apa? Dua rokaan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya berarti saya orang terkaya di dunia, Pak. Yang mana barang nak encan pak oke Kurang gereya we salat. Eh aslina bu pelan pelan. Terlihat saya doakan orang tua. Tadinya dagang oli urut nyokotan di bengkel-bengkel dijual ngojek. Ah segala dicobaan. Iya mengudang dunia juga mengudang kalangkang tinggalkan balik karena agama. Tebahagia jelma mah agama. Eh aslina. mau bahagia dina terkenal Michael Jackson tebahagia. Mun bahagia di nubenghar korun kemana korun. Salabah kemana salabah. benget loba nu kasiksa ku bengetna gara-gara geulis dicunihinan itu ya Bahagia mah agama kupu-kupu manuk mun hibar lauk na cai lemah jelema di nu Cacing na taneuh, sok cacing. Pinakeun ngan bubur kacang. Bubur kacang geuleuh cacing bae. Urang yang bahagia kalau artinya agama ngimpi. Gus Epi kaji Islam kaji iman kaji ihsan ngaji deh kayak kapangi asli nabu gaji 15 juta barulah ke ngora ditinggal ke pemajikan pertama minta cerai imah dijual mobil lengit tino deh cepom bensin mah dari nol pak ya lain dari jonggo cahing deh Inna kala tuhli mi'at Singsanu amal soleh Wa basyirin ladina amanu Bere kabar gembira Dibikin anyar Bari halal Balam campur aduk gaji 15 juta balik lain kak Iman datu sholat sholat acan gawe teh terus eh ngagawean barang nyuci ngalondri ya, kalau mah dipaju wahyu dikira conong ya, gawe teh didinya emang anu geus gede tadi ranca ekek tadi nyimpang heula ka dinya curang teh euy urang hampura baheula ninggalkeun bisa sholat mina ah. emang anu geus beunang urang leuwih ti maneh alhamdulillah kasih bapak teh nu satu 1 juta dina teh kurang jadi ustaz ngaji kemana-mana lord lord lord jadi satu jua nyaa ah yang umroh umroh ke pasti bapak maut si mama encan sedih mah hiburan jual tuin KMFP mobil sedan jual ayo ah ngaji makan naonnya makan celana tuh mah Nanya dia tuh lain maksudnya kendaraan mah karena motor gitu loba sok penting mama bahagia kalau ingin bahagia bahagia orang lain bagi orang tua kita si abah tatang tuh saksina mobil dijual mama umroh si mama can datang umroh ayah merek extra aisle yang BPKB na aslina maka ajaiban Allah tuh bohong anfik anfik alaik kau keluarkan aku ganti jadi awan rugi dipakai ibadah ke Allah si mama can datang mobil extra aisle hanya dibikin yang BPKB naon dia. Ustadz karunya ngaji hujanan sok pakai Alhamdulillah Orang beki yakin ya Allah laut pun terbelah bagi Musa api pun menjadi dingin bagi Ibrahim ku aing dibikin deh ekstra dijual ka usan usan ncan boga motor Bagi deui jadi usad teh bahagia ngajar teh make motor Kurangnya no kan datang deh non cik livina anya beki yakin ke Allah piceun deh jiga ngurut kumis isupna bring deh, datang deh. naon tah hari itu mobil teh boga tilu rupa-rupa merekna lieur pajaknya. pikeunaan deh, ayeuna datang deh Fortuner Ustaz mun bosan ngomong dia kayak diberi Alphard yang Indomaret. Nah umrohkan si mama. Ah. Ustaz saya mah target amin kenya. Saya hayang umrohkan jelema teh satahun teh puluh orang amin. Karek nepi limaan tahun ini karek nepi limaan. Ya bertahap lah. Cuma ya umrohkan ustaz-ustaz nu ngalajar di madrasah. ke Haji Herman sing berkahnya, habis sing berkah. Stres duit loba pangabutuh eueuh terima kasih terima kasih sudah diterima dikasih ayah jelema tangsara gara-gara sedekah semua ayah sedekah itu singkatan disedek-sedek beki berkah disedek-sedek setiap detik berkah Top suku pakai senal nyake endorse jutaan pakai lempang mengipisan ngenalan senal Top lempang kau pakai senal ngipisan ngenalan GR ngajak beragam menganelan mah ngajangkungan Punuk pakai nangkung, ada kokan kemuncugugan. Tuhnya buatan Allah mah dipakai teh. Sok iya tukang beca ta, karegang. Nya pakai ngabose ngopoe, meotan ngasan. Beres 10 ribu cik mang bak mang tong gitu gitu di sini ya. Tadi ayatnya dibaca ku si ustad, lain iya, sakartum ning apa? Nah, bet pendita tuh. Sok jual tanah jual naon umroh diganti kalau Allah teu teu dikurangan aslina wani diriungkeun Allah mah beungar urang minta naon ka sih jadi capek ayo nah, alus tiluan ya mudah-mudahan nepak ka sararea amin tos niat umroh tos niat iya. aslina wani diriungkeun amin geus nabung can can niat atus cah karek ngalamun nabung sapoe sajuta bulan harap kayak ini atuh tong hayang Ya minimal ngiluan manasi ke Bandung sing rajin manasi di Bandung mah gratis muncan bisa ke tanah suci sing minum ulin ke jalan suci gitu terus memuatani ketek ku Allah teh karunya eh budak ieu ka ka, ka, ka suci wae yang ke tanah suci jadi Allah insyaallah ku sabar mah kesel anggar kudu nabung nabungna minta doa ke budak yatim rajin ngasupan genteng masjid tekankan terus tinggali gambar kak tuli ngomong ya Allah bira diulang kadinya demi Allah kamu malah makai duit kemarin mau terus ribu kabur di kaimah terus ini ada tuh payu duit orang di itu itu ada Korea tapi nah tapi orang mau tahu di ya, Arab kemari mantap teteh yang mau umroh ya tong tong kalau kalem dari itu dulu orang itu sing loba apa Quran ya. saya kan ditanya di bandara Syekh kau orang nyebut Syekh jika ke alam ya wani ceh nu teh ada bah dukun ceh ceh teh syekh kif halak alhamdulillah bi khair min aina anta min indonesia ila aina ihdinas siratal mustaqim eh ka mana penunjuk ke jalan lempeng kan dijawab siratal ladina an'amta alaihim jadi sing pintar Quran di Arab Wah, so akrab ya lembangan motak. Susah edan eh, we bahasa Arabnya jagoan sia, Quran ya Oke, Teh, Allah ahad, Allah samad. Sarua. Jadi mulai yang sarua kudu ngaji kul. Yang anak-anak ya Al-Quran, Al-Quran, itu teh amal soleh, itu pasti amal soleh. Kajedah, ke Madinah, ka ditu, ka dieu ge, aing mah dulur kabeh. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu itu aja dipaksa cina ngerti suna ya tuh ngerti ha ha ha cek bahasa tamu ya, yang paling aman pego di luar negeri ha ha ha wow wow wow wow gogok ya unpick unpick alaik kau keluarkan aku ganti nah aku ke umroh ayo umroh kenaon keribadah make ihram teu make celana lalaki temenan haram karena lagi ikhram dina salat ayat eh, takbiratul ikhram kercan takbir menang minum menang dahar menang ngobrol takbir takbiratul ikhram temenan assalamualaikum waalaikumsalam teu bisa karena geus ikhram takbiratul ikhram ayat sholat dijawab salamna ku makmum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makmum waalaikumsalam kayak itu damai Nah, hanya itu dijawab salam eta jika salam ke kuburan. Aya jawaban? Assalamualaikum ya ahlad diar wa inna insyaallah bikum lahikum cek nujuro teh waalaikumsalam. Kabeh salam dulu dijawab. Tak ihram teh ngaharamkeun asana menang. Mata menang make sesenyitan, ngomong menang sembarangan, pikiran tong ngider ka mana wae wala pusuk wala rupas wala jidal fil haj, fil umrah juga sama. Labaik Allahumma labaik. Ngesek ka Allah aslina nikmat nah Ustadz tuh pakai calana kan ikhram buka calana teh karunya di penjara wae ini tuh mah cina bebas wae juga wiper tapi ka buktinya buktina galingnya ini mun hayang galing tong ka calanaan wae tuh gubal gamel, makanya no orang Arab mah para ranyang teteh Ayo orang Arab jarang kungannya, orang letik awak hayangnya bak hajar aswad aduh pan pada hayangnya nyabak hajar aswad batu hidup tad kumaya kan orang mau tahu tad hayangnya bak ayah ayat teknisnya ada orang orang Indonesia tik itu orang barada, kucing jagoan ya gini contohannya set relak anak tidak ada lapor. tadi makan ah dilamot asa korma buruk yang penting bisa nyabak tuh tengin saja aswad susah bisa aneh ngan 10 menit terus pas saya saya tak daguan atau saya kan sok dan dan dan alhamdulillah saya bisa nyabak ajuar anas iya Teas gitu. bie, bie ah sia eta mah. Bir ali cah. Mah nyambatu teas, eh batu bie. Awas, di situ mah bu, tong coba kuala pusuk rokas, ropas jidah pi amekun di bandara kena ge. Nus ihroma tuh menang kajebak orang Arab di beli beuleum. Eh aslina roda Nah, orang apa karakternya? Nya keur di lengkahan coba. Soalnya teh wow. Lain wow alif cenah. Ah, baca cerita. Tapi yang saya menangis setelah tobat dengan ibu kemarin itu ketika sa'i kayaknya itu keren banget jadi video kaharu sebelah ditunadai kebayangnya ada Siti Hajar ini perjuangan ibu-ibu teh maka hargai perempuan teh gara laki-laki air mata perempuan teh mahal tau sekali mewek 250 ribu kumang itu nggak Ustaz eta airliner sabaraha blush on sabaraha nya odak sabaraha menek mewek pemdangan heula lembar odak menang meuli di air mata seorang ibu namanya Hajar. Sopa, Marwa, Sopa. Mereka orangnya mulas biti satu. Saking gue jauh. Coba lama lain teh hal batu. Udah ngajuru salaki eueuh tok coba. Ditinggalkan di tengah lewe cuang kesak Kesakedeung salapan tahun tapi ludeung keayaan buru yang betul, sok. Mun ibu tinggalkan salaki balik lain rek gawe rek dakwah, pasti ibu juga ayu ting ting nulis lirik di mana di mana Bang Baim Bang Baim nggak Ibrahimnya mengapa nggak pulang-pulang aja nggak gitu Borojo ngajuru sorangan dan ayah Hermina abidanan sorangan marajian sorangan penyusuan si susu gari lumpat kasopa nah balik di kamarwa budak udah bisa di php an sian ku, ku aja gunaon balik deh sampai tujuh balikan cilema menjaga gitu ngapoy ge imah kantor imah kantor akhir rezeki di mana ya Allah buktina cai mah bijana deket Ka'bah mana mah yang hirup loba rezeki bangun masjid da rezeki mah aya di tempat ibadah terus ngadoa tong neko-neko katurunan teh robij ani muqimah shalah jadikeun ya Allah turunan abdi ahli salat ahli salat mah hmm rezekina juara ceramah dan beres cai nungguan nah orang dia mah harerang hatena nyuguhana ge ciherang nyangka ustaz beki mari mas ya teh di Arab mah segala ayah kan? eh ayam cau ayam jamu habis sompra bu di Madinah Madinah ya beri jumaahan duh pantas nanti eh jumaahan mau di Bandung mah kopi hidung Cisamsu jeung bala-bala tompoho cengekna ieu mun eueupan urang nguseup ku bala-bala we atau au mararajleng lain nyamut kan eupan dong ngagorowok mana cengekna mana cengekna da bala-bala mah cengek telanana nah lauknya apa lu nya eta mah ngomong sombra kapikir dia yang bala-bala sanyiru tadi mumpen pik di hotel tak ustad di mana engkau? kita tengah bohong membalik di Arab sih kemana di Arab kebon selong nu kalereun bah lobet waduh tapi segala daharin ayah di terus tong somprah di Arab nu alus nu goreng nu alus mah baik kita jadi doa kurang di harapan Ka'bahnya sama baja pati kapikir dehnya abong tarang lega segala kapikir doa eh, hmm, teh ya, pantas teteh mendapati modal crot kan sampai Ustadz hiji ngomong Ustadz mikir naon sih di podolan dapati tuh ya itu propas orang ngepikiran eh pantesan japati modal crot kan iya bisa kan orang mah mancung beda ay orang dia mah mancung yang tertunda ini nyebut pegek mah di Podolannya Pati, tapi saya belajar takdir waktu itu. Aing ke Indonesia, ke Mekah, bari di rumah Allah. Mus aya qadarullah di lauhil mahfud. Jam sakit aing kudu di Podolannya Pati. Berapa kecepatan jatuh tai itu? Berapa sudut gedung? Jadi belajar banyak. Memburu-buru istighfar ya Allah, nuhun abi di Podolannya Pati. Untung pati mun munik meak aing. Maka konsep umroh mah bu jaga pikiran, jaga hati, jaga ucapan asli nak. Tanah suci teh benang kokotoran, bohong omongan, bohong kelakuan. Tadi bekelan gua abdinya, sarua Madinah ya sarua. Ya, mata sok doang nya. Anu ngariung ngabaso ngabas amal soleh loba pisan amal soleh teh. Nu utami mah syahadat amal soleh, zakat amal soleh, salat amal soleh, haji umroh amal soleh hade yang tatangga ama soleh tapi niatnya karena Allah karena oleh yang oleh karena kamu karena oleh oleh mau jadi amal soleh itu karena Allah karena oleh mau karena Allah menang oleh tapi mau karena oleh mau menang Allah kamu karena oleh yang karena oleh oleh nes karena Allah barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayani maka demi masa sesungguhnya manusia kerugian ulah rugi melainkan yang beriman dan yang beramal soleh kaji kita biar solihin ingat lima perkara sebelum lima perkara sok jang sama megering gering sama meh kolor mempengnaudi ruang sama meh sempit mempenghirup sama meh maut sok tiga we amal soleh wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum yang tajri min hal anhar kullama rujiku minha min samarati rizqan kalu hal ladhi rawas di akhirat ya Allah bonus tahun dia lo bakia walahum pihak ajwajum diberi jodoh-jodoh nugarilis parawan kabeh yang parawan terus parawan wae di ditu mah ajwajum mutaharatun temen temen seret wahum pihak holidun abadi entak sing sabar geus sing hadewe amal soleh maka Nabi ikhtiarnya Nabi sepakat ya udah soleh ya Nabi ikhtiarnya masih Allahumma aslihli ya Allah solehkan aku dinilladzi wa ismatun amri kepada agama yang menjadi pangkal urusanku wa aslihli ya Allah solehkan aku dunia yang letipi hama asik dunia yang tempat urusan kehidupanku ulah jangan barang haram nu halal halal ame bawa ke akhirat jadi hadiah wa aslihi akhiratil lati fiha ma'adi solehkan urusan akhirat abdi tempat kembali abdi waj'alni jihada tahiyatan li jadikan eta hirup tambahan kuota bonus ke abdi namaan amal kahadean waj'alni mauta rohatan jadikan maut abdi ya Allah dina kasolehan ke istirahat dina kajahatan mingkul li syarbi tak orang karang pangitan, orang kampung democi singsaro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamatan bagi kalian wahai hamba-hamba yang soleh Sebelum ditutup ada pernyataan, ada pertanyaan. Dua saja. Ya, satu ikhwan, satu akhwat. Yang bagus pertanyaannya ada bonus dari Pak Epi, umroh plus Turki untuk dua orang di bulan Februari bersama Ustadz Epi mau pulang pergi jalan kaki. Sok nanya, mana MC, MC, MC. Tong yang mau nanya satu orang akhwat, satu orang ikhwan. Maju ke depan. tentang ngebahas amal soleh atau boleh di luar itu? sih Ya, eh, kepada hadirin semuanya ada kesempatan untuk bertanya. Mungkin untuk sementara satu cowok, satu cewek. Ya. Boleh. langsung apa Langsung itu dia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Muhammad Said, saya dari Kampung Nagro, Karangpawita. Uh, jadi gini, Ustaz, uh, saya mau nanya dari topik yang beda gitu. Di luar tema. Di luar tema. Jadi kan zaman sekarang itu zaman modernisasi. Jadi anak-anak sekarang itu kan udah kid zaman ya, kid zaman itu udah beda jam, beda sama zaman dulu gitu sekarang udah pinter-pinter main gadget gitu kan nah beda jadi gimana caranya gitu kan uh, solusinya gitu buat anak-anak sekarang dan buat pemuda-pemuda sekarang ya. gitu ya. motivasi ya? iya motivasi gitu aja mungkin yang kedua mungkin bisa minta foto bareng bareng ya nanti ya ya cicing video mencan ya Bagaimana nah, menanggulangi tantangan zaman kid zaman now beda jeung kid zaman oh bae lama TV hitam putihnya. Aya nama dulu segala ayah dalam satu mesin si setan gepeng tah. Jadi klik situs agama ge ayah iklan obat kuat kapencet ku budak jadi gider jauh. Ningali nu itu patut. Kalau saya dikunci secara ikhtiar dikunci sistem yang kira-kira situs pornonya keluar. Tapi ayah we no asup teh ini bahayanya. Sehingga kenapa bangsa kita sulit menghafal Quran? Karena yang dilihatnya tuh Soke tanya, ulah nyalakin lah budak lah Kolot Nu pertama hudang sari dicokot non Notification WA Ting Langsung juga menang wahyu ti Israel Itu sudah terjadi Sama kalau di rumah udah Gak pegang HP Simpen mobil Karena keluarga jadi jauh Karya WKB kan? Bener tuh sadapur sasumur sakasul tapi keakur karena boga dunia sendiri ibu-ibu karang pawitan balaga mun saraki gawe <laughs> antara kama mana tapi sinyalnya nu apa orang mah saraki balik histori dihasuk dihapusnya hati-hati Nah ini sudah menjadi masalah global, bukan teknologinya. Saya tidak sedang mengharamkan teknologi, emang Pak Anker naikkan ke YouTube, jadi dakwah. The man behind the teknologi itu sendiri. Tergantung orang yang berada di belakang teknologi. saya mah budak di bere, tapi diukur ke orang bere software Quran, tapi ngider karena YouTube lalajo. Hanya budak tilu tahun nges apa despacito terus kekasih bayangan jaran gobang coba karena memang susah dibendung. Nah, bagaimana Ustaz memotivasinya? Hah, pakai aturan main. Ada waktunya. Kalau saya ke anak-anak, kamu boleh ketika liburan aja. Kecuali baca Quran lewat gadget. Gadgetnya jadi gadget. Eh, hey, kemarin sukses alhamdulillah. Miji lulus. E, eh, tahfidna 5 juz lupa gedena. Luka dua lulus sakolana, alus nilainya. non minta nak. Kayak aku lulus, aku mau beli tablet. Eh, eh mana yang beli tablet? Aing beli puyar. Hese. Kan kalau dulu bu zaman oh ya, zaman kita empat sehat lima sempurna bener gak? Kunaena baru datang tempat sehat lima sempurna. Empat sehat lima sempurna, genap casan, tujuh power bank, delapan wifi, sepuluh tethering, Ya. Salapan kuota. Tuh. Harta tahta wanita kuota barudak aya nama, kajian terdahar daripada terbuka kuota mah Baya tuh Ustaz akan mengucapkan hari ibu ke mama Mam I love you mom Mam, you are my everything. Mah, kau segalanya ku segalanya segalanya ku mama. Bagaimana cara membendungnya? Pakai aturan main. Kita orang tua berhak menentukan kapan saatnya menggunakan itu. Lalu dicek, Bu. Kalau ketika mereka tidur, cek bising kemana, mana ngider. Itu saya suka ngecek, mana Bu handphone baru dah. Saya didik pembendungannya bukan handphone yang ditiadakan, ditakutkan rasanya ke Allah. Hati-hati matamu punya Allah, nanti Allah busukkan matamu kalau Allah berkehendak kalau lihat sesuatu yang belum saatnya dilihat jadi ada rasa takut ada ketakwaan nggak di rumah kita jadi beres kok ketakwaan mah kami kaitan nu hese mah aya teu kontribusi ti indung jeung ti bapana ngaran pendidikan mah teu pendudukan teu pendadakan kudu pendudukan dididik dicontohan Mama teu hayangnya kuga budak garde ambak awas mama. mah teu mana eta keur ngajar kenal? kirining telepon angkat halo badai ka apa? mereka mama neng mama na ayah mah yuk iya. jangan mama na uh pak sur mama mama na ke ayah <laughs> Ayah nyarek budak main handphone manehna dominan main handphone nya budaknya ninggalin mantap hati-hati bukan salah generasinya orang tuanya memberikan contoh mantap saya mah ngadidikna kan ku contoh ku salah ku nawan saya memakai kupluk kan budak saya WWKB opat dan awal saya opat boga budak lain bayar dinanya nage nya budak saya opat cikal kabehnya berarti nungna opat kan hese budak lalaki mah budak awewe mana tutup nah ayah juga enggak eh ayah mah keciput eraeun kata alhamdulillah jadi kudu ku contoh kudu kudu ya malu ala syakilati apa yang nampak di permukaan itu gambaran hati teknologi susah dibendung nya urang we ayah jadwal nonton TV ayah sama TV tuh diumbar teuing kadang dipegatkeun we wifi-na dipicen karena kalau sudah Tanggung jawabnya ikat ku bacaan Quran. Jadi kalau orang ikat baca Quran itu yang mengamankan dirinya. Itu aja. Kalau yang saya praktekkan di membendung kemungkinan teknologi ketika teknologi itu menghancurkan kuatkan iman dan takwa di rumah. Apa mana halal, mana haram, mana ulah, mana menang. Dibebas ke tapi ya kedisiplinan tak eta nama hasan mah itu kedisiplinannya itu Allah takwa kepada Allah. Bagus pertanyaannya. Satu lagi untuk kuat untuk akhwat oh, boleh ibu yang bercadar boleh ke depan lewat ya mungkin ada bonus Pak Ustadz satu pertanyaan lagi ini nih kayaknya udah menulis tuh tuh ya ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Ustaz, nama saya Leni, saya dari Cibatu. Saya mena mau menanyakan, apakah memberi sesuatu kepada ikhwan yang disukai itu termasuk amal soleh? Memberi sesuatu ke ikhwan yang disukai, apa itu termasuk amal soleh? Dan naon singan? Ya, selama memberinya karena Allah, baik disukai, baik tidak kan anjuran amal soleh masih wa alania alladzina fikuna pisarra senang susah kasih aja tapi ini Ustaz ya kepentingan berarti lain karena Allah tapi karena oleh teteh akan lelah nanti ketika siang dikasihnya tidak menyukai kita nah, itu bedanya jadi kalau mau ngasih ngasih aja nah alasan Tete saya mau tanya kenapa ngasihnya ke dia tidak ke aku nah, aku juga mau misalkan nah, alus inamal amalu biniat niat teteh ngasih itu apa sampai ngasih yang terbaik kepada ikhwan tapi ada tertolong dengan satu hadis tahadau tahabu saling menghadiahilah lantana rubira hatta tumbiku mimma tuhibun tidak termasuk kebaikan sebelum kau memberi yang terbaik kalau memberi yang terbaiknya ship tapi kau memberikannya ke ikhwan itu berarti ada kepentingan nggak apa-apa dan insting itu mah Cuman jangan kecewa ketika setelah memberi sesuatu lalu tidak ada respon. Komo manehna mulang tarima ka urang mah. Kan itu nyakitin. Maka jangan lelah dengan mengejar fisik dan cantiknya. Kejar saja Allah yang punya dia. Lalu tikung namanya di sepertiga malam kita. Berikan doa biar hatinya lembut gitu ya. ya. Terima kasih atas pertanyaannya ada ya. Kenapa? Foto bareng tar ada setengah jam ya. Satu lagi, satu lagi kena karunya. Satu lagi foto bareng tar. Oh ya nanti. Tar ya. Ya. Boleh deh. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak Ustad, ya. lawan amal soleh tekan salah, amal hmm. salah bagaimana cara memilah amalan-amalan yang baik pada zaman sekarang hmm. karena zaman sekarang banyak pemahaman Islam yang menyimpang. Ya, oke. Okay amal soleh itu tanya hati biasanya kalau melakukannya tenang nyaman satu syaratnya harus ada iman itu karena sahaya itu dua caranya ikuti cara rasul lalu tujuannya karena Allah ulah karena oleh nah sekarang Ustaz mana kebaikan mana amal soleh hese da Kristennya balalager tidak setiap bager amal soleh tapi amal soleh mah bak Bagian maka Islam menyelamatkan. Nah sekarang kebingungan si AA. Aku nah, kudu ngaji, ameh nyaho mana amal soleh, mana amal salah. Kadang begini ya, ada satu hadis nih. Tukang maca Quran, perang di jalan Allah, lalu wafat. Ahli menderma, memberi. Tapi di sidang di Allah mah gagal kami. Untuk nah, kang maca Quran, non siapa yang maca Quran alus ke di dunia. mu ya Allah, ini pun Allah ah ulama apalun membidat di sudur menyebutna jalan hati mana mah yang disebut kori hati-hati niat anu perang di jalan Allah wafat disebutkan syahid cer Allah teh ah mana emang disebut pahlawan Allah mah apalun pencitraan begitu memberi jadi yang tahu ini amal soleh atau bukan kita sendiri bagaimana Ustaz mengikuti keadaan Untuk mengikuti keadaan lihat Al-An'am 116 jangan mengikuti kebanyakan nanti kamu dibohongi maka kenapa maksiat sembunyi, lamun amal soleh yang gak ciri? Ternyata kita jadi amal soleh, tapi ria. Punten, pawai lulil, bersama biuroon. Kurang kan jadi awak, punten yang statusnya. Teka pengajian we lempang bari live IG. Aku mau kajian Ustaz EE e lo. Di sekolahanku ada Ustaz EE e Banyur cai aing teh. Ya Gising mah jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan eh, tiap ganti rokaat tiap ganti status berarti ngesyuroun riaan nas hancur amal solehnya maka tanya diri ibda bin nafsik cek nabi mah pengen tahu amal kamu soleh atau tidak tanya niatnya karena siapa maka yang penting niatnya karena Allah ikuti cara Rasulullah barokallah akan berkah amal itu itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya Semoga kita diberikan kekuatan untuk beriman dan tetap beramal soleh sebelum ajal kita tiba dan semoga kita diwafatkan dalam husnul khotimah ketika mengerjakan amal soleh. Khususnya bagi yang akan berumrah bertamu ke rumah Allah menjadi duyung rahman. Semoga selamat di perjalanan. Khusu ibadahnya di sana, disehatkan lahir batinnya, pulang kembali ke keluarganya dengan membawa umroh yang mabrurah. Allahumma hajjan mabruron wadan man makburon wa rotan dan taburan. Semoga umroh atau hajinya diterima oleh Allah, mengeparati dosa, menjadikan jalan ke surga dan semoga bisa bertumbuh dengan keluarga dalam suasana yang bahagia. Yuk, biar kita dijadikan ahli amal soleh. Ini doanya. Rabbana firlana. Yuk. Rabbana firlana. Warhamna. Warhamna. Wardo'anna.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 Berfoto di depan di sini. Alhamdulillah uh, dalam acara Tablik Akbar ngebasong ngebahas awal soleh bersama Ustaz Mendi telah terlaksana. Mari kita baca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf, saya selaku penata acara ada tutur kata yang tidak baik dalam acara perempuan. Wabil taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdesakan, jangan berdesakan. Tolong diatur panitia. Ah.